Wa ma nasihatukum liman yaqulu hadzal kalam? Dan apa nasihat antum pada orang yang mengatakan perkataan yang seperti ini wa yansyuruhu fil kutub dan dia menyebarkannya di tulisan-tulisan mereka. Jadi ada tuduhan ya, ketika kita mengatakan kepada orang di luar dakwah sunnah wal jamaah untuk kembali kepada Islam untuk tidak tahazzub tidak mengelompok mereka menuduh kita kalian juga mengelompok Ya, salafi juga mengelompok kalau mereka ingin menyamakan bahwa salafi itu sama dengan ikhwan muslimin, sama dengan jamaah tabligh. Nah ini datangnya dari suhu nih dari buruknya pemahaman orang orang tersebut ya apa kata Syekh di sini Syekh menjawab انا اقول ان دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب سيجابك دعوة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على منهج السلف الصالح في الاصول والفروع مديري dia atas manhajnya السلف الصالح في الاصول والفروع dalam usul dan ليس القصد منا التحيز بجماعة أو حزب dan bukan maksudnya adalah condong kepada sebuah jamaah atau kelompok. Ya, hizb di sini bisa diartikan kelompok, jadi diartikan partai. Sudah resmi jadi partai. Ya, hizb tahrir belum belum resmi. Ya, belum punya partai. Ya, karena mereka juga mengharamkan demokrasi. Nah, asal ada. Itu ya. Nah. Sebenarnya mereka ya, Kalau mereka mengharapkan demokrasi. Karena menyeru kepada kelompok. أو حزب غير ما كان عليه أهل السنة والجماعة Nah, di dakwanya Syekh ini jelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan maksudnya bukan at-tahayyuz ya, condong pada sebuah jamaah atau hizb keluar dari jamaah ahlu sunnah wal jamaah salakan wa khalafan yang dulu demikian juga sekarang ini nggak condong pada ini dan itu dan tadi berdiri di atas منهج عن السنة والجماعة قال الشيخ أما جماعة إخوان المسلمين والتبليغ pun jamaah ikhwan muslimin dan tabligh. Wa jamaah kada wa kada dan jamaah ini begitu. itu. Fanahnu nad'uuhum jami'an. Kita menyeru mereka seluruhnya ila an yaruddu manhajahum ila kitabillah. Agar mereka mengembalikan manhaj manhaj mereka kepada kitabullah wa ila sunnati rasulih. صلى الله عليه وسلم ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى هدي وفهمي وإلى هدي وفهم السلف الصالح pada petunjuk dan pemahaman salafus saleh. Wa bi'ardiha ala dhalik dan dengan mengembalikan pada itu semua fama wafaqal alhamdulillah. Maka yang sesuai dengan Alkitab dan Sunnah dan pemahaman salaful ummah alhamdulillah kita terima. Wa ma khalafa dan yang menyimpang fa innahu atau khata maka kesalahan itu harus di, dibenarkan harus dibenarkan Masya Allah hadzal ladzi nad'u ilaihi inilah ya seruan kita kepada mereka ini dakwah al-haq ikhwan ya, ya kembalikan semuanya kepada al-kitab sunnah ya dengan mana kalau ummah ya wa mawafaq naqbal terima yang selaras dengan al-kitab dan sunnah adapun yang ya, menyelisihi tinggalkan dan wajib kita jelaskan kepada pada umat. Nah, yang pertama yang kita sampaikan di sini <clears throat> adalah tuduhan mereka kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini akan menyeret bahwa mereka akan menuduh setiap para imam, setiap para ya, al-masyayikh Ketika mereka menyeru kepada Islam, bahwa mereka menyeru kepada pada kelompok. Demikian juga masalah kita menyeru kepada hak. Ya. Nah, ya, tempat ini di masjid ini, mereka akan menuduh kita ya, bahwa kita menyeru kepada pada kelompok. Allah mereka akan menuduh seperti Imam Ahmad itu menyuruh pada kelompok. Imam Syafi'i menyuruh pada kelompok. Karena mereka tidak memiliki batasan. ini Nanti akan dijelaskan ya, bahwa ya, yang bedakan ini dan itu. Mana yang menyeru pada Islam dan mana yang menyeru pada kelompok ya, adalah ya, apa inti seruan mereka. Apakah seruan mereka itu adalah seruan Rasulullah SAW? Bagaimana Rasulullah menyuruh kepada tauhid? Kalau demikian, kita tidak bisa mengatakan dan menuduh bahwa mereka menurut pada kelompok. Tapi mereka menurut pada Islam. Bagaimana dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dahulu? Menurut pada tauhid, pada Islam, bukan menurut pada kelompok. Bukan menurut pada kelompok. Hasya wa Kita lihat apa yang dikatakan oleh Syekh <clears throat> lupa Raihan di sini نرى كما هذه mu'allafatuhu rahimahullah mawjudah ini tulisan-tulisan beliau ada sebagai bukti misalnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wahia zakhir bil aqidah zakhar bil aqidah sahihah penuh dengan aqidah as-sahihah fi bayan tauhid dalam menjelaskan tauhid alladhi huwa haqqullah 'ala al-abid yang merupakan haknya Allah yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba. Wa bayan ma dan bayan jelasan akan apa-apa yang membatalkannya. Itu yang karakter tulisan-tulisan dan kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wasiratuhu al-amarah fi da'watin nas ila ibadatillah wahdah. Dan sirah beliau pun penuh dalam ya, نرو manusia kepada ibadat Allah wahda niru untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata wa nafsu siwahu dan membongkar ya, selainnya itu syirk wal bid'ah wal khurafat bagaimana dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadhihi da'wah rusul jami'an katakan dan inilah dakwah para rasul seluruhnya ya ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أن الله كان يقصد فاستيق أمة رسول فاستيق أمة رسول مفهوم يابا يعني أمة رسول اثنين يعني أمة رسول اثنين يعني بوجود طريق رحمة الله سبحانه وتعالى كلام بل نعم أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت لما تروني يا تمام بالبلاغة قد الله من تلك الكنا بلا شيطان Taghut. Wa ma arsalnaka min وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون dan tidaklah kami utus dari seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad kecuali kami perintahkan kepada dia untuk menyeru la ilaha illa ana tidak ada yang layak diibadati kecuali aku fa'budun maka beribadahlah kalian kepada Nah Baik. Ya. Jadi kita marah. Tinggal kembalikan. Kita lihat. Ya. Mu'allafat. Apa yang ditulis. Apa yang digoreskan oleh Syekh. Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Dan itu semua sebagai bukti bahwa tuduhan-tuduhan itu adalah tuduhan yang keliru dan ya. Nah, ini kalau begitu, dakwah syekh adalah mata rantai dari dakwah-dakwah sebelumnya. Bisa juga ada kalangan sufi yang menuduh nahna wahabiyah. Bahwa kita ini adalah wahabiyah. Ini mengandung tuduhan bahwa kita adalah sempalan. Ini juga merupakan tuduhan yang keji ya. Tapi adalah Islam yang sungguhnya menyeru pada tauhidillah memerangi bid'ah الشirk wal khurafat dan merangi pelakunya. Merangi pelaku kedua. Bagaimana definisi Al-Islam? Apa pengertian Islam? Istislamu lillah بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك والبدع وأهلهما Islam Hai kaum muslimin Mencarimu Asma'u Dengarkan Islam itu adalah Istislamu lillahi ta'ah berserah diri kepada Allah dengan taat padanya. Ya. Islamu lillahi bittauhid adalah wal inqiyad lahu bitta'ah. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah dan tunduk kepadanya dengan penuh ketaatan. Wal khalus wal bara'ah. Khalus artinya membersihkan diri wal bara'ah dan berlepas diri minasyirki dari kesyirikan wal bid'ah dan bid'ah bid'ah wa ahlihi dan pelaku keduanya. Bu, ya, bukan semata-mata berlepas diri dari syirik dan bid'ah, tapi juga harus berlepas diri dari pelaku keduanya. Nah, nah ini contohan Ibrahim عليه السلام ونقول بكذا شيء Jamal Uddin Buraihan, "Hadhihi da'watul Imam al-Mujaddid." Inilah dakwahnya al-Imam al-Mujaddid. Naam, haqiqun annahu al-Mujaddid. Ya, seorang mujaddid, ya, seorang pembaharu. Bukan dalam arti bikin hal yang baru dalam Islam. Ini ada bid'ah. Ya. Diperkatakan orang awam, tak perlu Islam yang baru ya. Alhamdulillah, najah. Wal bawa, Ya. Tahu غضاوة يا اخوان غبي tolol idiot dan dungu habis sombong dan takabur ya, mengatakan bahwa Islam tidak perlu diperbarui nah dalam muka soal ya, akan dari maknanya khotok. dalam adu benar akan dari makna yang antum ingin itu salah dimaksud dengan pembaruan ini adalah mengembalikan kepada apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. itu yang dimaksud Ya. Ini masbur. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Inna Allah yab'athu fi hadhihi al-ummah <clears throat> fi kulli ra's mi'ati 'am man yujaddid lahum dinahum. Semuanya Allah akan mengutus untuk umat ini pada setiap penghujung 100 tahun orang-orang yang memperbarui agama mereka. Si Aisyah, kalau baruan maknanya mana? Mengembalikan kepada pada ajaran Rasulullah. Mereka yang mengaku-ngaku pembaharu sendiri kan mengajarkan bid'ah ini merusak daripada itu pas kita katakan orang ini merusak daripada kita katakan dia itu seorang baru. Nah. Yang kedua, ikul kulli ra'si Yang muncul setiap pengunjung seratus tahun. Isyam. Ini syarat. Ya. Seperti kata Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala. Ada syarat. Kalau kita kita katakan Hasan al-Banna. Ya. Faqada min syartan. Ya. Kehilangan ini ada dua syarat seorang datang baru. Kedua-duanya dengan ini. Ya. Dia tidak menyeru kepada at-tauhid seperti yang diambil orang tahu, bahkan sebaliknya. Oh, sebaliknya ini orang bukan menyeru kepada tauhid, tapi malah menyeru kepada syirik wal bid'ah wal Ya. Yang kedua, yang syarat yang kedua pun tidak dia beli. Hadihi da'watul al mujaddid. Inilah dakwah imam al-mujaddid. Ya. Dan eh, <clears throat> lakop al-imam ya. ini banyak dibawa ini oleh ya, orang. Artinya banyak diberikan kepada orang lain nggak pantas diberikan lakop kepada itu adalah seorang imam. Illa kecuali kalau kita katakan imam itu lah naat. Imam setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih mengatakan, "Aku ma aku ala, ala ummati al imat al mudilli." Yang paling aku khawatirkan terjadi pada umatku adalah imam-imam yang menyesatkan. Ya. Nah, الذي احيا الله به العباد والبلاد لله دعوة امام المجدد الله سبحانه وتعالى مليئة منهنة يدق منهنة العباد والبلاد Allah hamba banyak juga negeri ini yang dimaksud negeri Saudi ya. Wa ma zilna walillahi Dan senantiasa kita alhamdulillah na'ishu fi dhilli da'wati al luar Kita hidup di bawah daungan dakwahnya yang luar. Ya. Nah, di antara tanah buah dari dakwah Syekh ya, apa yang kita lihat dari ya, negeri Saudi ya, negeri Saudi Arabia ya, min wa istiqrarin wa tmi'nanin ya, aman ya, tentram ya. Hadha dan juga ikramuhum lil ulama kemuliaan mereka kepada ulama dan ikramuhum liduyuk rahman pada tamu-tamunya Allah bagaimana perhatian mereka terhadap haji jamaah haji bagaimana mereka menegakkan hudud hudud mereka menegakkan ikhwan ya, yang menafikan dan mengatakan tidak ini mukabe, sombong ya. dan keamanan minas syarifah dari pencurian. Huna di sana. Ini dakwah mugharab, buah dari dakwah syekh di sana. Nah, yang paling besar adalah ikramah lil ulama. mulai syekh waliduhum ya, orang tuanya mereka Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Abdul Aziz Lebas rahimahullah ta'ala mewasiatkan pada mereka untuk memuliakan ulama. Untuk memuliakan ulama. Nah, dan mereka merealisasikan demikian. Nah, <clears throat> Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada mereka. Di antara wasiat Syekh Muqbil rahimahullah kepada kita, ya, masyarakat maujud ini, ya, bagi ini mendengar Syekh menasihatkan kepada kita الواجب على كل مسلم واجب bagi setiap muslim an yata'awanu ma'a hadhihi ad daulah. Untuk ta'awun dengan negeri ini walau bil kalimat thayyibah, walaupun dengan perkataan yang baik. Walau bil kalimat thayyibah. Syarif mobil ini ya, punya syarifnya, punya kasetnya. Ya, liman arah yang mau mendengar, ya, ada siap. sangat berbeda dengan mereka yang menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang bukan-bukan terhadap Nabi Saudi Arabia. Baik. Sini kata oleh Syekh Jamaluddin الفريحان أما دعوة الإخوان المسلمين الإخوان المسلمون فنسأل هل ألف مؤسسها كتابا واحدا في التوحيد في بيان العقيدة الصحيحة kita bisa melihat dan kita membandingkan ya lantas ketahui ini dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adapun dakwah sekuan muslimin kita tanyakan kepada mereka ya. atau kepada orang yang membela-bela dakwah mereka apakah muasisnya pendirinya pernah menulis sebuah kitab satu saja salah ya. yang berbicara tentang tauhid yang menjelaskan tentang akidah yang sahih pernah kan atau atba'ihi ila yaumil atau pengikutnya lah kalau bukan muasisnya kalau bukan pendiri ikhlas min ibadati الى اخلاص wa nadh وحده ونقد bi jami' انواعه dan apakah Hasan al-Banna ini pendirinya semasa hidupnya menyeru pada ikhlas ibadah untuk murnikan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala Jangan Setiap Setia. Estafet ini. Nah, ونفس الشرك بجميع أنواعه dalam mereka kesyirikan dengan segala macam bentuknya wal azal al-qibab al-qibab apakah ya dakwahnya ya, menghancurkan kubah-kubah yang dibangun atas kuburan-kuburan merupakan adalah wasilah min wasail syirik. Ya. Merupakan apa? Ya. sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan. Membangun kubah di atas kuburan adalah bentuk pengagungan orang mati. Ya, yang menjadi fitnah bagi orang yang melihatnya. Seolah-olah dia memiliki mizah, mazia, ya, keistimewaan. Ya, dibandingkan dengan kuburan-kuburan yang lain. Sehingga nufus jiwa manusia itu terfitnah. Ya, sehingga timbul pengagungan. Ya, memberikan mada pengagungan pemujaan dan istimewaan kepada kumpulan-kumpulan tersebut. Ini wasilatun min wasail syirik. Wa asawal abrahah. Apakah dakwah mereka ya, meratakan abrahah, pusara-pusara yang dibangun tinggi-tinggi itu. Waman tawassul bi kubur salihin wal awliya dan melarang tawasul dengan kuburan-kuburan orang soleh dan para para wali juga merupakan syirikan. Ya ini yang syirkun akbar bertawassul dengan awliya dengan orang-orang mati ya. berdoa di samping kuburan walaupun ditanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala mintanya kepada Allah ikhlas tapi mintanya di samping kuburan wallah ini kibit dusta kalau dia mengatakan ya, tidak ada keyakinan sama sekali terhadap kuburan tersebut kalau benar ya, maka mesti datang ke bulan tersebut dan berdoa di bulan tersebut. Tentunya dia memiliki keyakinan terhadap kuburan tersebut sehingga dia lakukan doa itu walaupun dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, di samping kuburan. Nah, kubur salihin wal auliya kama yaz'amun bagaimana pengakuan mereka? Mereka mengaku bahwa mereka punya kepada tauhid. Ya, Tapi buktinya mau besar. Nanti anak akan sebutkan dengan data ya bahwa pemimpin-pemimpinnya sebelum asbab sebelum pengikutnya bahwa mereka adalah orang yang menyuruh pada kesyirikan ini dakwah ikhwan muslim menyeru kepada pada kesyirikan dan yang lebih dahsyat lagi ya seperti saya hukum itu rancu ya, dia tidak bisa membedakan antara tauhid al-rububiyah atau tauhid al-uluhiyah namun billah dia tidak bisa membedakan. Ya, dan mengatakan bahwa dakwah Rasul nah itu adalah tauhid rububiyah. Alhamdulillah. Wa al aqama sunnah, dan apakah mereka menegakkan sunnah? Kullu hadhihi al-as'ilah laysa laha ajibah. Seluruh pertanyaan ini tidak ada jawabannya. Maka tidak bisa jawab. Bada jawab, lada man araf al-aqidah syarabiyah. Dan bagi jawabannya, ya, ada bagi mereka yang mengerti aqidah syarabiyah kepada Islam wa qarana bi da'wati al muslimin. Kemudian dia membandingkan dengan dakwah ikhwan muslimin. Jadi yang penting begini sini kita harus belajar akidah Islam dulu ya, benar. Kita tahu. ini. Ya. Setelah dia tahu, baru dia bisa menilai. Baru dia punya filter sehingga dia bisa meresap. Ya. Dia punya cermin yang dia jadikan barang tolak ukur. Ya. Dan ada kebanyakan ya, kaum muslimin ya, ini nggak punya. Tapi mereka sombong ini. Ya. saya mau coba tahu ke sana. Jemaat tabligh mereka ikut juga dengan Ikhwan Muslimin, mereka ikut dengan ya, Hizb Tahrir, mereka ikut juga dengan LDI, ikut dengan ini ikut dengan segala macam. Ya. Lantas dia mau menilai dengan ya, dengan filter yang dia miliki. Nah, itu dia menilai dengan hawa nafsunya namanya ya. bukan dengan sandaran yang benar tetapi mana yang sesuai dengan awal asuhnya itu yang dikatakan hak dan mana yang tidak sesuai itu dikatakan batil ya nah, ini syak mukaddi dengan nas sekarang modelnya seperti ini kebanyakan orang seperti ini modelnya dia sampaikan ada batil ini batil ya maka dia akan mengatakan menurut saya tidak Alhamdulillah hal ta'allam Apakah antum sudah belajar? Sudah mengerti akidah yang sahih dari akidah yang benar? Akidah al-sunnah wal jamaah sehingga antum baca sebuah kitab, antum bisa menilai mana yang hak dari yang batin. Atau antum menilai dengan akal pikir sahih. Balal jawab lada man araf al-aqidah salafiyah. Jawabannya bagi mereka yang mengerti akidah salafiyah dan membandingkannya dengan dakwah ikhwan muslimin. Al-mutamatsila kepada kawan muslim ini ya, tercermin si muasisnya pada diri si muasisnya si pendirinya ya, Hasan al Banna Hasan al Banna nanti akan disebutkan ya dari perkara-perkara Hasan al Banna sehingga antum tahu karakter dakwah ekor muslim. ya. nah dia begini. nah Waqara aku tubah dan orang yang membaca kitab-kitab mereka annahu lam takun lahu da'watun sharihatun wa jaddatun في محاربة الشرk wal bidah bahwa orang ini itu Hasan benda tidak memiliki mata dakwah yang sharih yang tegas dan jelas ya dan lurus dalam rangka syirik dan dan bid'ah. يقول Hasan البنا banna berkata Hasan al-Banna wa sahibtu al-ikhwan al-hassatiyah bila majhur dan saya bergaul dengan ikhwan al-hassatiyah al-hassatiyah adalah sebuah tarekat sufiyah ya asyadzaliyah ya yang mengajarkan kesyirikan bagaimana nanti antum ketahui bukti-buktinya itu taala qariban sebentar lagi ini al-hasabiyah asyadzaliyah ya. di Damanhur sebuah kota Damanhur Damanhur ya seperti perkataan dia juga asal Banna juga dari Bari'at Syekh Al-Sayyid Hasanain adalah tempat ya, pusaranya, kuburannya Al-Syekh Al-Sayyid Hasanain Al-Hassabi ya. Syekh Tariq Al-Ula Tariqat Al-Ula Syekh tarekat yang pertama dari tarekat Al-Hassabiyah dikubur di Taman Hur ya. Nah, ووافقت kembali pada perkataannya wafaqtu ala hadrat di masjid Taubah di kulli lailah tu ala hadrat di masjid Taubah di kulli lailah dan saya membiasakan untuk selalu hadir di masjid Taubah di kulli lailah di masjid Taubah setiap malamnya ini syahid itu pada perkataan wasahibul ikhwan al-hasafiyah di dalam hum بلا إيه؟ مجموم وقال في الكتاب نفسه لما كان بعد الكتاب بأتف إيه؟ يتم مذكرات الدعوة والداعيه قد علم المخلوقات وعرر السيد عبد الوهاب المجيش للطريقة الحصادية وتلقيت الحصادية الشادلية عنه بالنسبة للوهابي السيد عبد الوهاب itu seorang yang memberikan ijazah ijazah karena tarekat biasanya banyak ada ijazahnya ya في الطريقة الحصابية dalam tarekat al-Hasabiyah wa talaqaitu al-Hasabiyah asy-Syadzaliyah anhu dan aku mengambil tarekat Hasabiyah asy-Syadzaliyah dari orang ini itu siapa As-Sayyid Abdul Wahab nah wa adinani di aurat, di auratnya. Itu kalau punya aslinya tulisannya di adwar itu kotak, kotak matba'i. Ya, anda sudah rujuk. Yang benar adalah aurat miris. Dan dia mengizinkanku ya untuk mengamalkan wirid-wirid itu pihak dan menggantikan tugas-tugasnya. Ini orang memiliki kedudukan dalam tarekat kesopian, Ya. Nah, وقال بل يبرك بني كانت أيام دمنهور أيام استغراق في عاصفة التشوق فكانت فترة استغراق في التعبد والتشوق كان هاري هاري يعني aku habiskan di Damanhur هاري adalah hari-hari في عاصفة التشوق dalam عاصفة عاطفة التشوق dalam تشوق فكانت فترة الاستغراق في التعبد والتشوق dan ketika itulah استغراق سلف العبادة أحسن تصوف انظر أنا اللي كنت عندي أنا وراني كتير من يحسن البنا كتير من الكتاب مذكرات الدعوة والداعية وقال لي أيضا من بركان جباران ini يحسن البنا كنا في كثير من أيام الجمع التي يتصادف أن نقضيها في منهور Suatu ketika kami ya, di hari-hari